Ustaz saya ada utang dengan orang Saya bayar utang saya Tapi karena ada pandemi ini Pandemi itu wabah Pandemi itu artinya wabah yang menyebar Itu pandemi Dan banyak juga orang sekarang pandemi Kata orang pandemi gitu dia Entah apa pandemi, entahlah pokoknya pandemi Pandemi itu wabah yang menyebar Saya ada utang dengan orang saya mau bayar utang saya Tapi karena pandemi ini Pemasukan saya berkurang jadi saya bayar semampu saya. Tapi orang ini selalu menyumpahi saya. Apakah sumpahnya itu di, dikabulkan Allah? Utangnya ada tiga pak Ibu utangnya ada tiga Yang pertama Ya ayyuhal Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman idza tadayantum bidainin kalau kau menjalin transaksi utang piutang ila ajalin musamma sampai batas tertentu waktu bu tulis. Ini jenis utang yang pertama on time, tepat waktu. Kapan kau bayar? 1 Januari. Tahun berapa? 1 Januari. Tahun berapa? 2020 apa 2021? Ah tulis. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ada dua orang laki-laki jadi saksi. Ilam yakuna ini kalau tak ada dua orang laki-laki, farajulun satu orang laki-laki, wa mar'atani dua orang perempuan. Begitu tegasnya. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 282 tentang hutang. Ini jenis yang pertama on time. Yang kedua Fa in kana usratin fa ila maisarah. Nah, inilah yang masuk kategori tadi. Kalau dia kesulitan karena pandemi, bisnisnya tak lancar, bangkrut, fanaziratun ila maisarah. Tunggulah sampai maisarah. Maisarah itu artinya mudah. Siapa nama anak kau? Maisarah. Kenapa? Mudah kali lahirnya. Bersin aku lahir deh. Fanaziratun ila maisarah. Tunggulah sampai dia mu mudah. Gimana? Kapan kau bayar? Aku belum bisa bayar pak Macam Al-Baqarah 282 Aku ini level 2 macam ceramah Ustaz Somad di Jamiatul Takwa kemarin Jadi kapan kau bayar? Insya Allah ku cicil semampuku nah, Ini level 2 Yang paling mantap tuh level 3 Wa anta saddaku khairul lakum Kalau kau sedekahkan itu lebih baik Kapan kau bayar? Aku tak sanggup bayar Ah kalau gitu kau ambil aja lah udah ku sedekahkan Mantap Daripada banyak pula minyak bensinnya lagi daripada menagih. Daripada kuman darah tinggi ku, ku ikhlasnya. Kau oh, ambil, ambil, ambil, ambil. Itu bukan ikhlas, mengamuk. Jadi kalau bapak kaya, duit banyak, dia susah, pandemi, ngontrak, anaknya susun paku doremi fasilasi do fosol pamiredo, maka pakailah level ketiga. Tak sampai hati aku menagihnya. Udahlah kau ambil aja lah aku sedekahkan lillahi taala. Engkau doakan aku murah rezeki panjang umur, tapi sesudah ini jangan kau ngutang sama aku lagi ya. Nah, ini jenis yang ketiga. Tapi kalau bapak termasuk orang yang juga kurang mampu, pilihlah level yang kedua. Memberi bantuan orang itu baik, tapi gara-gara sumpah serapah hilang pahala. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, khairun lebih baik min shadaqatin daripada banyak bersedekah. Yasma'uha azab. Caci maki sumpah serapah hamun keluar kebun binatang. Asal jumpa keluar kebun binatang. Asal jumpa keluar kebun binatang. La tuhtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau iringi perbuatan baikmu dengan perbuatan yang tak baik.